Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.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 Ilm yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dengan syarah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah alaihi wa Ilya Talibul Ilm yakni perhiasan para penuntut ilmu yang boleh sebutkan yakni penulis buku ini Syekh Bakar Abu Zaid mempelajari tentang adab Ketika seseorang belajar di hadapan gurunya, demikian juga ada dia ketika dengan dirinya sendiri, ada dia dengan teman-temannya, demikian juga ada dia dengan orang lain. Beliau sengaja menulis buku ini sebagai bimbingan bagi kita semua. Sebagaimana beliau sebutkan di pembukaan Wa ilaika hilyata tahwi wazmu'ata adab. Maka ambillah ilaika yani ambillah Khut. ambillah perhiasan yang mengandung di dalamnya sekumpulan adab-adab. Lawaqiduha majmu'ah afad, Apabila tidak ada adab-adab tersebut atau di situ ada nawakid pembatal-pembatal adab tersebut maka terkumpul pada diri seseorang majmu'ah afat kumpulan dari kekurangan-kekurangan. Aidafata adab minha. Apabila luput pada diri seseorang itu adab ketika dia belajar iktarafal mufarrid afa min afatihi maka orang yang berkurang-kurang itu akan mendapatkan kekurangan dari kekurangan-kekurangannya memukil wa mustaqsir maka ada yang dihitung kurangnya sedikit ada yang banyak Tergantung apa yang hilang dari adab-adab itu. Wa kama ana hadhil adab darajatun saidah ila sunnah faruju. Maka ketika adab-adab ini yang nanti kita akan pelajari adab seorang terhadap dirinya dan sebagainya tadi disebutkan, maka dia berderajat-derajat. Sampai ke keadaan yang dia itu sunnah, sampai juga kepada keadaan menjadi wajib. Seperti umpamanya untuk dia ikhlas. Termasuk dari adab menuntut ilmu. Ikhlas ketika dia, dia itu belajar. Maka kalau hilang, maka dia terjatuh kepada kesyirikan. Maka hukumnya adalah wajib. Ada juga yang dia itu sunnah saja demikian. Jadi adab sendiri itu berderajat-derajat. Ada yang dia itu sunnah, ada kemudian yang yang wajib. Panawa gitu kalau kemudian dia membatalkan tidak punya adab-adab, habitoh maka dia turun juga hilang Parohah, fatahri. Bisa jadi kalau dia hilang ada pada diri dia kepada tingkatan makruh. Juga ada juga yang sampai tingkatan haram. Seperti tadi, pemain dia mencari ilmu dan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian beliau dengan dalam buku ini, bermula dari adab-adab hendaknya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Yang dengan adab itu bisa dia itu. Yang di hukumnya sunnah ada juga yang sampai dia hukumnya wajib. Demikian juga kalau tidak ada ada pada diri, dia, maka juga bisa dia itu makruh, bisa sampai kepada derajat haram. <clears throat> maka mereka para ulama mempunyai perhatian sekali di dalam masalah adab. Demikian juga kita semua sebagai orang-orang mencari ilmu. Demikian juga di antara kita yang menjadi orang tua untuk mendidik anak-anak kita mempunyai adab. Bagaimana para ulama dulu menasihatkan juga kepada para penuntut ilmu. Sebutkan Abdullah bin Mubarak yang ta'ala beliau menyebutkan syair yang masyhur. Mungkin bisa ditulis. Beliau mengatakan, Ayuhat talib ilman, Iti Hamad bin Zaid, Fakta, fakta bis, Ilman wa ilman, Tumma koyit bi koyit. Demikian beliau menyebutkan. Ayuhat talibu ilman. Wahai orang-orang yang mencari ilmu, para penuntut ilmu. Wahai orang-orang yang mencari ilmu untuk mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Hamad bin Zaid, datangilah Hamad bin Zaid, Sikotun Hafid. Hamad bin Zaid seorang ulama sahibu sunnah. Boleh menganjurkan untuk orang mendatangi Hamad bin Zaid. Dan kita mau tahu bahwa Abdul Mubarak Allah Ta'ala adalah seorang ulama dari generasi tabi'in yang mulia. Sampai disebutkan bahwa beliau mempunyai semua unsur-unsur ala akhlak yang mulia yang dimiliki, dimiliki oleh para sahabat. ilah suhbah kecuali beliau tidak bersahabat dengan Nabi SAW. Dalam hal suhud, dalam hal ibadah, demikian juga dalam jihad. Masya Allah, beliau mempunyai keutamaan sangat banyak sekali. Kalau mau diceritakan tentang biografi beliau ini, orang merasa takjub. Syekhul Islam Abdul Mubarak. bersama dengan ini beliau menganjurkan orang untuk belajar kepada Hamad bin Said. bis ilman wa ilman, carilah dari dia, dari Hamad bin Said itu ilman, kebijaksanaan, adab. Cari dari dia itu adab. Demikian juga ilman, ilmu dia. Tumma koyit umi koyit, kemudian tulislah dengan tulisan. Diikat, apa yang dihafal itu ditulis, kemudian nanti dihafal, ya demikian. Nah, itu adalah nasihat untuk kita semua. Demikian juga Bukan oleh Abdullah bin Wahab rahimahullah beliau mengatakan, "Anau yaqul semuanya beliau mengatakan, Mata Alam ta'allamtu min adabi Malik afdal min ilmi Tidaklah tidaklah aku belajar dari adabnya. Malik itu lebih afdal dari ilmunya. Ini menunjukkan bahwa beliau mencari adab dari Imam Malik, Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Dalam hal adab lebih banyak daripada ilmunya. Ada yang dimiliki oleh Imam Malik taala. Tapi disebutkan ma Malik bin kasrati Solah wala siyam walakin bima istaqarra fi qalbihi. Bukanlah keutamaan Malik bin Anas Abu Abdullah Imam Darul Hijrah itu karena banyaknya puasa ataupun sholat yang dia lakukan tetapi dimastaqarra fi qalbi apa yang ada di dalam hatinya itulah yang beliau kemudian diingat oleh manusia diambil ilmunya maka disebutkan Imam Syafi'i taala salah satu dari murid Imam Malik. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Abu Abdullah Asy-Syafi'i. Maka disebutkan ketika beliau belajar di hadapan Imam Malik dalam keadaan beliau sudah hafal Muwatta. Muwatta Imam Malik. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu tahta adimi sama asahu kutub min Muwatta Malik." Aku tidak lihat yang di bawah kolong langit itu buku yang lebih sahih daripada Muwatta Imam Malik. Ya demikian. Kenapa demikian sebenarnya para ulama? Padahal di situ ada Sahih Bukhari, demikian juga Sahih Muslim di zaman kita ini disebutkan karena waktu itu Imam Bukhari belum menulis buku beliau Al-Jami' As-Sahih Mukhtasar Al-Musnad al tersebut. Sehingga mereka masih menggunakan muatan Imam Malik dan itu adalah buku yang paling bagus di waktu itu. Hanya saja di situ ada balaghah dan sebagainya. Ya demikian. Sebutkan waktu itu Kenapa dijuluki bukunya Imam Malik itu Muwatta? Dan waktu itu banyak di antara ulama mengatakan kepada Imam Malik, "Limadza katabta al-Muwatta wa qad kataba an-nas al-Muwatta'at kabirah?" Kenapa engkau membuat Muwatta? Sedangkan manusia juga membuat buku Muwatta juga yang lebih besar. Kemudian beliau mengatakan dengan menukilkan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Ma indakum yang fadu wa ma indallahi baqin." apa yang di sisi kalian itu akan hancur dan apa yang di sisi Allah itu akan kekal. Kita lihat di situ ada Muwatta Ibn Abi lebih besar lagi. Tapi ulama kita tidak dapatkan sampai sekarang. Tapi ada sekarang dalam Muwatta Imam Malik disyarah oleh para ulama di antara Ibn Abi Bar, Al-Umari, Al-Andalusi, salah seorang ulama yang ada dari negeri Spanyol. Sekarang ini dulu negeri Andalus, Ya, beliau membuat syarah terhadap Muwatta Imam Malik ada yakni At-Tamhid ya. Demikian juga tafsir. Ya, demikian. Jadi beliau membuat buku itu sambil mengatakan sesungguhnya yang apa dia itu karena manusia akan hancur dan apa yang karena Allah itu akan kekal. Dan sebutkan kenapa diberi nama muwatta? Ada beberapa alasan mereka menyebutkan dikatakan muwatta karena muwatta abu abal karena dia meliputi bab-bab fikih jadi buku muwatta itu yang disyarah oleh para ulama itu ya oleh Ibnu Abdul Al Maliki berjilid-jilid ya itu ada yang dikatakan muwatta karena dia berisi bab-bab fikih ya itu namanya apa penulisan seperti sunan kalau musnad jadi dalam menulis buku para ulama itu ada yang namanya musnad, ada yang namanya sunan. Kalau sunan itu berdasarkan bab fikih. Kalau musnad itu biasanya dengan urutan nama-nama gurunya atau nama-nama para sahabat seperti misalnya Imam Ahmad urut nama-nama para sahabat. Kemudian juga sebenarnya mengatakan ikatan muwatta kalau tadi karena meliputi bab fikih. Ada yang mengatakan ikatan muwatta karena kata bau, wata'ahu ulama Birido. Ini para ulama telah setuju. Meridoi bahwa buku itu adalah buku yang bagus. Ya, demikian. <clears throat> Jadi semoga tadi oleh Abdullah bin Wahab Allah Ta'ala Mata alam tu min adami malik afdal min ilmihi Aku tidaklah belajar dari adabnya Imam Malik Lebih afdal lebih banyak dari ilmunya Jadi beliau mencari mendapatkan adab yang beliau peroleh dari Imam Malik Lebih banyak daripada ilmunya <clears throat> Dan buku ini ya ditulis oleh Syekh Bakar Abu Said Rahimahullah ta'ala Walaupun disebutkan beliau Ada keterkincilan tapi Buku ini disyarah oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala Sehingga merasa tenang kita Dan disebutkan Syekh Bakar Abu Sayyid ini <clears throat> Beliau dilahirkan tahun 1364 ya. Kemudian beliau meninggal tahun 1929 kalau saya Utsaimin beliau meninggal tahun 1921. Ulang tahun kita yang sekitar 2000. <clears throat> Saya Bakar Abu Sayyid Syair Ta'ala Beliau belajar di hadapan para ulama di zamannya Seperti saya Abdul Aziz bin Bas Ta'ala Mungkin juga disebutkan Walazima syaikhahu Syekh Muhammad Amin As-Subidi Beliau juga belajar di hadapan Syekh Muhammad Amin Al-Subidi Allah Ta'ala yang meninggal tahun 1393. Beliau sebutkan ya di dalam buku ini, dalam helia ini tentang kisah gurunya. Saya Muhammad Abdul Asyik ini pemilik buku apa? Adul Bayan. Sebutkan di sini di halaman 31. Ada yang disebutkan ada seorang pelajar di hadapan ya dirinya. Disebutkan ketika beliau menyebutkan <clears throat> biografi gurunya ini beliau sebutkan gurunya Muhammad Amin Asyingkiti rahimahullah taala pemilik buku Abdul Bayan Asyingkiti itu negeri yang ada di Afrika Mauritania sekitar situ beliau mengatakan wakatkan kana Syekhuna Muhammad Amin Asyingkiti adalah guru kami Muhammad Amin Asyikiti al-Mudafa yang meninggal tahun 1393 rahimahullah taala mutaqallilan di dunia. Kita sebutkan ini sekedar untuk memberikan ibrah pelajaran bagi kita semua tentang adab mereka para ulama Minuman mereka, surut mereka. Kadang-kadang bisa seperti ini. Ya kita ingat. Ya hal seperti ini karena kita ingat menjadi pelajaran bagi kita semua. Syekh Bakar Abu Zaid menyebutkan gurunya, keadaan gurunya Muhammad Amin Asyikiti. Beliau ini mutakalilan minat dunia. Sederhana di dalam urusan dunia. Qalil itu artinya sedikit. Waqad syahidtuhu la ya'rifu fi'at Al-Umlah al warabiyah Aku lihat sendiri bahwa beliau tidak tidak melihat lembaran-lembaran al-umlah itu bayaran, lembaran-lembaran uang. Waraqiyah, ya, ini kertas. Beliau mengatakan bahwa guruku ini Al-Imam Asyikiti itu tidak mengenal lembaran-lembaran kertas yang banyak. Waqad syafahani biqauli dan dia telah berbicara langsung di hadapanku dengan ucapannya, cik tu minal bilad Singkit. Aku telah datang dari negeri Singkit negeri yang jauh ada di Afrika. Maka disebutkan di biografinya itu beliau disiapkan oleh ibunya dengan menjual beberapa onta untuk belajar ke kerajaan Saudi Arabia. Yang dibekali karena beliau dalam keadaan yatim, tapi dia termasuk orang yang mempunyai harta. Disiapkan oleh ibunya, oleh sukunya waktu itu ya dijualkan onta untuk pergi sana. Dan beliau di kampung halamannya juga sudah punya ilmu, sudah dikenal orang yang punya ilmu. Buat buku-buku dan sebagainya. Sampai kemudian beliau <clears throat> mendapatkan ilmu yang jelas di Raja Saudi Arabia. Maka dia mengatakan, aku datang dari negeri yang jauh. Wa ma'ikan ikanizun, ayu ayyujad inda ahad. Bersamaku ada perbekalan. Sedikit didapat di sisi manusia. Indah ahad di sisi seorang pun. Aku ada perbekalan dan orang sedikit yang punyanya. Wahwal kona, yaitu kona. Sifat merasa ridho terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala. Aku datang dari negeri jauh dengan bekal yang sedikit orang memilikinya yaitu sifat qanaah. Walau aradul manasik, kalau aku ingin mendapatkan kedudukan al-arif tuh atau tariq ilaiha, aku tahu jalan menuju nya. Punya ilmu, dekat dengan orang-orang eh, yang mulia waktu itu. Dia punya punya jalan untuk mendapatkan kedudukan itu. Walakinni la usira dunia alal akhirat, Tapi aku tidak ingin untuk mendahulukan dunia atas akhirat. Wala ubadil al ilma linaili ma'arif dunyawiyah. Dan aku tidak ingin menggantikan ilmu untuk mendapatkan tujuan-tujuan dunia. Demikian. Warahmatullahi taala. Rahmatan wasiat Demikian saudara. Ini beliau mempunyai perbekalan yang jarang orang memiliki yaitu sifat kona'ah dan aku tahu jalan untuk mendapatkan bukan mendapatkan uang demikian dan sebagainya tapi aku tidak ingin untuk mendahulukan dunia atas akhirat demikian juga mengganti ilmu dengan apa untuk mendapatkan bagian dari dunia kita masuk di dalam bahasan kita ini qala ta'ala al-faslu al-awwal asal yang pertama ada mutalib bin nafsihi ada seorang pencari ilmu di nafsihi, di diri dia sendiri. Bagaimana dia beradab terhadap diri dia sebelum dengan orang lain, sebelum dengan pengajarnya, demikian juga teman-temannya, demikian juga yang lainnya. Pertama dulu diri diri dia dulu. Bagaimana adab dia dengan dirinya? Hal awal yang pertama beliau menyebutkan hal ilmu ibadah. Jadi keyakinan seseorang bahwa ilmu itu adalah ibadah, itulah itulah adab yang pertama yang dimiliki oleh seorang pencari ilmu. Dia harus meyakini bahwa ilmu itu adalah ibadah. Yang dia tempuh itu adalah ibadah. Bagaimana sering kita menyebutkan man salaka tariqan yang kami sufihi ilma yang ihi tariqan ila jannah. Hadis Abu Riras wa Imam Muslim. Orang siapa yang dia menempuh, menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan bagi itu jalan menuju sufi Jadi ilmu itu adalah ibadah. Dan beliau mengatakan aslul usul fi hadhihi hadhihi hilyah. Dasar dari dasar-dasar buku ini, perhiasan ini, perhiasan yang harus dipunyai. Jadi itu adalah pokok dari pokok-pokok yang harus ada. Bal walikuli amri matlub bahkan untuk segala sesuatu yang dicari. Bukan hanya sekedar mencari ilmu. Ya, ketika sholat, ketika bersedekah, ya demikian juga ketika puasa, demikian juga ketika berjihad dan sebagainya harus seseorang itu mempunyai perhiasan ini. Punya dasar ini. Ilmu kabi anal ilma ibadah. Pengetahuanmu sungguhnya ilmu itu adalah ibadah. Ya. Ini pengetahuan kita bahwa ilmu itu adalah ibadah. Kita harus tahu. Demikian juga keikhlasan. Ya harus dipunyai. Ketika dia melakukan amalan-amalan soleh. Oleh ba'dul ulama berkata sebagai ulama, al-ilmu salatul sir wa ibadatul qalb. Ilmu itu adalah salat yang tersembunyi dan ibadahnya tadi ilmu yang kita tempuh untuk mendapatkannya entah menghafal ya entah mendatangi tempat mencari ilmu tersebut <clears throat> demikian juga menulisnya ya demikian juga mencatatnya itu itu adalah apa salat yang tersembunyi demikian juga ibadahnya hati Wa ibadah dan atasnya sesungguhnya syarat ibadah sering kita ketahui ikhlasun lillahi subhanahu wa taala. Yang pertama ya setelah kita mengetahui ilmu itu ibadah ini harus kita yakini bahwa ilmu itu bentuk ibadah bukan main-main. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an ya yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah SWT mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Demikian juga orang yang punya ilmu beberapa derajat. Ya, itu adalah ibadah. Kita harus meyakini dulu bahwa yang kita temui ini ketika mencari ilmu itu ibadah, bukan sia-sia. Dan sungguhnya syarat ibadah itu kalau kita sudah tahu itu ibadah, ibadah itu syaratnya ada dua. Yang pertama ikhlas niat, ikhlas niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina Dalam Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mukhlis, ikhlas oh, untuk Allah agamanya. Ya, demikian. Jadi tidaklah kita diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam badan ikhlas. Demikian juga hadis. Soalnya beliau hadis fard al-masyur. Hadis yang itu fard, fard itu menyendiri sama dengan gorib. Ya. Yang masyur yang terkenal, An Minin dari Amirul Minin Umar bin Khattab radhiyallahu memasyur kita selama menghafal insya Allah innamal ini ya semuanya amalan itu tergantung dari niatnya. <clears throat> Dan hadis ini dikatakan gorib atau fard kenapa? Karena disebutkan tidak ada riwayat sahih kecuali dari Umar bin Khattab radhiyallahu yang diriwayatkan oleh muridnya Al-Qamah bin Wakos Kemudian tidak ada yang sahih kecuali dari jalannya Al-Qamah ini yang diambil dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Kemudian tidak ada yang sahih kecuali dari jalannya Yahya bin Said al ansori Kemudian baru setelah Yahya bin Said al ansori itu ratusan orang yang mempelajari. Selain jalan ini maka doif semua. Kenapa sampai seperti itu? Adalah hadis yang penting karena saking terkenalnya, saking masyhurnya sehingga di antara manusia tidak terlalu banyak mengapa? Karena sudah terkenal, semua sudah tahu bahwa amalan tergantung dari niatnya. Sehingga dikatakan di sini gorib. Ya, jadi dari Yahya bin Said An Muhammad bin Ibrahim Ataimi, An Alqamah bin Waqas, An Umar bin Khattab bin An Al mimbar. Beliau menyampaikan dari sini di atas mimbar. Juga kalau kita perhatikan hadis innamal a'malu binniyat. al Habib bin Hajar beliau menyebutkan di Fathul Bari, ya. Ada di situ rahasia yang yang tersembunyi. Kenapa Imam Bukhari menyebutkan riwayat yang dia itu tidak lengkap? ya jalannya Sufyan bin Uyainah dari orang-orang Mekah di kitab Bada'ul Wahyu awal turunnya wahyu sengaja beliau menyebutkan rawi-rawi yang dia itu dari dari Mekah sengaja di hadis yang pertama dalam buku beliau bukan buku yang paling bagus di muka buku bumi ini dan itu ya itu adalah apa sepakat para ulama yang ditulis oleh manusia al yang saya al-mukhtasar al-musnad itu <clears throat> kenapa beliau mendahulukan dengan apa dengan rawi yang dia itu dari Mekah untuk menunjukkan bahwa turunnya wahyu itu pertama di Mekah. Dan beliau pun membuat kitab yang pertama kitab Badaul Wahyu, Badaul Wahyu. Permulaan wahyu pertama kali. Beliau menyebutkan riwayat yang yang tidak lengkap. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kemudian beliau sebutkan man kanat hijratuhu di dunya yusibuha. Fa hijratuhu ila ma hajara Jadi dia beliau tidak menyebutkan riwayat yang biasa kita hafal. Yaitu apa? Wa man kana hijratuhu ila Allah wa Wamakana fa hijratu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lid dunya yusibuha imra'atin fa hijratu ila ma ilaih. Sengaja beliau sebutkan riwayat yang ringkas. Kenapa? Sebab oleh Ibnu Hajar karena barang siapa dia itu berhijrah karena Allah dan Rasulnya ini suatu yang pasti. Sedangkan kita ini sekarang sedang apa? Sedang menasihati orang sedang menasihati beliau sendiri, yakni Imam Bukhari. Ketika menulis mengawali tulisan itu atau ketika mengawali untuk menghafal hadis tersebut bagi kita semua. Ya, bahwa sungguhnya barang siapa yang niatnya itu bukan karena Allah, maka tidak bermanfaat sedikit pun. Jadi boleh menyebutkan riwayat yang ringkas ini dan meninggalkan riwayat yang lengkap. Kenapa? Karena kalau Pamakan hijratu itu ilang oleh rasulih itu sudah jelas. Barang siapa hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu disebutkan. Tapi yang bahaya itu kalau kemudian barang siapa niatnya itu karena dunia, maka tidak akan dia dapatkan. Sehingga sengaja Imam Bukhari menyebutkan riwayat yang yang ringkas tadi yang menyebutkan kalau kamu beramal bukan karena Allah maka tidak bermanfaat. Demikian. Jadi pertama yang harus dimiliki seorang adalah untuk niatnya ikhlas ketika dia beramal Fa'in fakodal ilm. Kemudian ya menyebutkan kalimat yang Tawyib yang bagus Bila mengatakan Fa'in fakodal ilmu ikhlasun niyah Apabila ilmu itu hilang Niat yang ikhlas Kalau ketika seorang itu ketika mencari ilmu Dalam keadaan tidak ikhlas Apa itu? Bisa ditulis intakulamin min afdoli ta'at ila ahati al-mukhalafat Kalau tidak ada ikhlas maka berubahlah dari yang paling afdol dari ketaatan menjadi yang paling rendah dari penyelisihan. Jadi dari amalan yang paling mulia menjadi amalan yang paling jelek. Kenapa? Karena tidak ada ikhlas. Amalan yang paling mulia menjadi menuntut ilmu itu. Ya, kalau kemudian tidak ada ikhlas berubah dari amalan paling bagus menjadi amalan paling jelek. Kita ingat hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Muslim. Maka dalam tarik atau jalan yang Sebutkan di situ mata lebih lengkap, beliau pingsan. Ketika menyampaikan hadis itu dia pingsan beliau. Abu Hurairah Orang merasa bingung, kenapa dia pingsan? Saya kemudian bersama dan menyebutkan hadis. Salah Salasun awaluman ulkiya finnar. Ada tiga jenis manusia yang pertama kali dilemparkan di neraka. Maka Ibnu menyebutkan itu mendahului para penyembah patung. Para penyembah patung belum masuk, ini sudah dulu masuk. Karena doanya hadis awalu menutia binar. Pertama kali yang dilemparkan ke dalam neraka. Hadisnya masuk kan itu. Rajulun fasadaqah. Seorang dia itu bersedekah. Ya. Kemudian nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lima fa'alta?" Untuk apa kamu melakukan? Laga ya Allah, untuk ya Allah, kaulah kata kamu dusta, semuanya kamu bersedekah supaya dikatakan jawab orang yang dermawan. Wakat kil dan orang sudah mengatakan, wahai orang dermawan demikian demikian habu ala wajhihi dia dilemparkan di atas mukanya. Kenapa kan tidak ikhlas? Demikian juga yang kedua orang yang dia itu berjihad. Yang melakukan, melakukannya itu dikatakan suja, pemberani. Wakatil dan orang sudah mengatakan dilemparkan dia dalam darah. Kemudian ketika orang dia itu baca Al-Quran, yang dia melakukannya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala mencari ilmu, ya bersusah payah menghafal dan sebagainya. Kalau tidak, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu melakukannya adalah untuk dikatakan korek orang yang suka membaca atau suka dikatakan orang yang berilmu. Ada semisalnya. Dan sudah orang mengatakan, ya, wahai orang yang berilmu atau istilah-istilah itu, ya, ingin mendapatkan derajat-derajat itu. Dan orang sudah dan sudah mengatakan kepada dia, dan dia mau dilemparkan dalam neraka. Jadi berubah dari afdalu ta'at ila hati al-mukhalafat. Berpindah dari afdal ketaatan kepada penyelisihan atau dosa yang paling rendah. Wala syai' yuhattamul ilm mislu ar-riya. Tidak ada sesuatu yang menghancurkan ilmu ya seperti riya. Ya riya syirik boleh katakan di sini riya syirik atau riya ikhlas. Ya dari riya syirik mereka mengatakan sebagian ya man amalan ya di ajlinas maka dikatakan dia ria Ya, demikian. Yang seperti itu meninggalkan amalan karena manusia dikatakan ria Man amalan di ajlinas syirik. Kalau melakukan amalan karena manusia itu syirik. Adapun wal ikhlas ayu ayu afi Allah min ghairihim. Ikhlas yang Allah selamatkan dari keduanya. Jadi tarkul amali ajlinas ria, meninggalkan amalan karena manusia. Kenapa kamu tidak melakukan? Aku takut dilihat manusia. Nah, itu ria. Tetapi melakukan amalan tarkul amal, yakni fi'lul amal ajlinas itu syirik. Melakukan amalan karena manusia itu syirik. Lalu, lalu yang selamat bagaimana? Ya Allah selamatkan dari keduanya itu, selamat dari ria dan selamat dari syirik. Kalau dia meninggalkan amalan karena manusia itu ria. Kalau dia melakukan amalan karena manusia itu syirik. Ya demikian. Sebagian menyebutkan ria itu apa? Dari kalimat murai dari roa melihat. Jadi dia melakukan supaya dilihat manusia. Sedangkan sum'ah dia melakukan supaya didengar manusia. Ini semua adalah hal-hal yang merusak amalan tersebut. <clears throat> ya demikian. Wa alaihi baldasim takhallus min kulli ma yashub niyatak sirri ditolak maka atas dia untuk berpegang agar dia lepas dari segala sesuatu yang bisa merusak niat dia dari niatmu yang jelek maka wajib bagi kamu untuk menyelamatkan dirimu dari niat yang jelek fisik tolak untuk kemudian engkau jujur ketika mencari ilmu tersebut Ya demikian. Menyelamatkan dirimu dari sifat-sifat yang jelek, dari niat-niat yang jelek. Wajib kita untuk menjauhi hal tersebut. Tahu duhur seperti suka untuk tampak. Hubu duhur yuksimu duhur duhur. orang suka terkenal itu akan mematahkan punggung dia. Orang yang suka untuk kemudian tampil dan sebagainya itu mematahkan mematahkan punggung dia sendiri. Watafawuk al akron Demikian juga merasa tinggi dari teman-temannya. Wa ja'aluhu sulaman li aghradi wa aghrad wa arad. Demikian juga mencari ilmu untuk mendapatkan keinginan-keinginan dari dunia-dunia tujuan-tujuan. Minjah dari kedudukan, aumal atau harta, au ta'dim pengakuan dari manusia. Ya ini semua. Ini untuk kita berusaha menjauhi dari hal-hal seperti ini. Kemudian disebutkan Wan an Sufyan radhiyallahu sebutkan bahwa Sufyan rahimahullah taala Ya, Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu beliau mengatakan anahu qala sungai beliau mengatakan kuntu itu fahmal Quran. Aku dulu diberikan pemahaman Al-Qur'an. Sufyan bin ya. Aku dulu diberikan pemahaman Al-Qur'an. Falamma qabiltu surah ketika aku menerima hadiah, pemberian harta, Sulit tuh, aku dihilangkan dari dari pemahaman Al-Quran. Ya demikian disebut. Ini <clears throat> belum terus terang. Dulu aku diberikan pemahaman Al-Quran ketika aku menerima hadiah, maka dihilangkan pemahaman Al-Quran. Kemudian juga disebutkan <clears throat> wa yu'thar an Sufyan bin Sa'id Atsauri. Berikutnya Sufyan bin Sa'id Atsauri, Sufyan Atsauri radhiyallahu <clears throat> Amirul Mukminin bil hadis. Sufyan Atsauri. Beliau mengatakan, "Ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati." Ya, ini ucapan yang bagus. Sufyan Atsauri beliau mengatakan, "Ma alajtu syai'an." Aku tidaklah mengobati sesuatu asyad yang lebih berat alayya bagiku min niyyati dari niatku. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk aku mengobati diriku kecuali niatku. Padahal Sufyan Ats-Tsauri taala Sampai disebutkan di biografi beliau itu kalau disuruh menambah amalan lagi sudah tidak ada lagi. Karena beliau berlomba-lomba untuk melakukan amalan soleh. Ya, sembilan asal ini masyur beliau. Beliau sendiri mengatakan, aku tidaklah mengobati sesuatu yang lebih berat bagi dari bagi diriku melebihi niatku. Ini semua ucapan tawadhu mereka. Ya, benar-benar mereka takut untuk kemudian <clears throat> hilang keikhlasan pada diri mereka. Demikian juga sebagian mereka mengatakan semua di sini Umar bin Dar. Beliau mengatakan pada ini anaknya mengatakan pada dia, "Qala walidi." Ya. Ini Umar bin Dar dia mengatakan pada bapaknya, orang soleh ini. Ya abi wa bapakku, malak. Kenapa engkau? Idza wa'atan nas, kalau engkau memberikan mau itu nasihat kepada manusia, akhadahumul buka <coughs> mereka pada menangis. Kalau engkau menyampaikan mau itu, maka engkau ya ketika menyampaikan itu manusia pada menangis. Wa wa ghairuk kalau kemudian berikan nasihat kepada manusia itu selain engkau, la pun mereka tidak menangis. Kenapa? Kenapa kalau kamu memberikan nasihat mereka menangis? Tapi kalau orang lain memberikan nasihat tidak. Maka ulama berkata, Bapak Umar bin Dar ini, ya bunaya wa ya anakku laisatin naihah asakla misla naihah al mustajarah tidaklah sama orang yang dia itu menangis benar-benar karena kehilangan anaknya seperti seseorang yang menangis karena dia dibayar beda kalau seorang menangis karena kehilangan anaknya benar-benar menangis beda dengan orang yang dia itu dibayar ya kelihatan tangisan dia itu tangisan bohong-bohong saja ya demikian ini kenapa karena karena niat yang ada. Ini semua menjadi perhatian kita untuk benar-benar ikhlas pada Allah SWT ketika beramal. Walaupun <clears throat> apabila di dalam diri kita ada sesuatu niat yang jelek, untuk tidak kita kemudian meninggalkan mencari ilmu. Sebutkan oleh Ibnu Katsir taala di dalam Ikhtisar Ulumul Hadis, yaitu syarah terhadap uh, bukunya Ibnu Shalah, Muqaddimah Ibnu Shalah sebutkan di dalam bab adab tolimil ilm, adabnya mencari ilmu, beliau sebutkan di situ ya, ucapan salam. tu ilma li ghairillah fa ilma ayakuna illa Aku dulu mencari ilmu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Awal-awalnya mencari ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi ilmu itu menolak sampai dia menggiringku kepada menggiringku kepada ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu awalnya dia mencari ilmu untuk apa? Untuk mungkin melebihi teman-temannya. <coughs> untuk kemudian dianggap dan sebagainya. Tetapi ilmu itu membimbing dia. Dia baca, oh, ternyata harus ikhlas dan sebagainya. Memberikan rusyut, hidayah, bimbingan kepada dia. Sehingga apa? Dia akhirnya mencari ilmu karena Allah SWT. Kalau mungkin Ya, sulit sekali bagaimana ini mengobati diriku ketika mencari ilmu. Kan di antara kita tidak semuanya mungkin atau bahkan kita sendiri tidak murni ikhlas kan kadang-kadang dilawan kan pokoknya mencari ilmu saja cari ilmu itu nanti ilmu itu akan apa menggiring kita insya Allah kalau kita niatnya adalah mencari eh, keridhaan Allah Subhanahu wa taala walaupun awalnya mungkin tercampur dengan niat-niat yang jelek ilmu itu nanti akan menggiring akan menggiring orang itu untuk ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala seperti kita baca sekarang zaman-zaman para ulama sedikit banyak akan berpengaruh pada diri kita dari ibroh pelajaran-pelajaran atau ucapan-ucapan para ulama tentang masalah ikhlas ini. Sampai di sini kita baca wa